Sebuah amalan yang dengan itu kebanyakan orang masuk ke dalam surga. Kalau sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Jalla wa ala dan akhlak yang mulia. Ini dua hal yang dengan itu mayoritas orang bisa menggapai al-jannah, menggapai surga. Takwa Allah berkaitan antara dia dengan Rabbnya Allah Jalla wa'ala. Sebagai seorang hamba yang saleh, hamba yang bertakwa kepada Rabbnya. Bagus secara akidahnya, bagus secara ketauhidan ubudiyahnya, bagus secara ketaatannya. Husnul khuluk, akhlak yang mulia berkaitan dengan interaksi dia dengan sesama. Muamalah dia dengan sesama hamba. Sosok yang berakhlakul karimah, sosok yang beretika, memperhatikan tata kerama, sopan santun, adab-adab dalam kesehariannya. Barakallahu fikum. Sehingga bagus interaksi dia dengan Allah Jalla wa'ala bagus pula interaksi dia dengan sesama hamba interaksi dengan Allah Jalla wa'ala dengan takwa Allah in, interaksi dengan sesama hamba dengan husnul khuluq ikhwan fitina azakumullah berkaitan dengan at-ta'amul ma'annas interaksi dengan orang-orang dengan sama hamba ini luas seluas sebanyak pihak-pihak yang kita interaksi dengannya. Baik yang dekat dengan kita atau yang jauh dengan kita. Baik orang-orang yang soleh atau orang-orang yang fasik sahibul maksiyah. Baik orang-orang yang di atas sunnah atau orang-orang yang di atas penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Baik seorang yang muslim maupun yang non-muslim ada at-ta'amul interaksi yang dibimbingkan dalam syariat terkait dengan masing-masing mereka. Semuanya merupakan bentuk akhlakul karimah. Dari pihak-pihak yang begitu banyak, ada beberapa pihak tertentu di mana kita dianjurkan dihasung untuk memuliakan mereka menghormati mereka, menghargai mereka. Namanya ihtiram. Ihtiramuhum wa tauqiruhum wa takdiruhum. Bentuk akhlakul karimahnya menghormati mereka, memuliakan mereka, menghargai mereka, memposisikan mereka di manzilah yang layak untuk mereka. Barakallahu fikum. Ketika seorang hamba betul-betul menerapkan itu, maka dikatakan sebagai sosok hamba yang tidak semata-mata berakhlakul karimah, tetapi sosok hamba yang betul-betul berprinsip dan pahalanya, samarahnya akan menggapai kebaikan duniawiyahnya, menggapai kebaikan dia dalam bermasyarakat, berinteraksi, bahkan kebaikan pada diniyahnya yang berujung kepada kebaikan ukhrawiyahnya. Adapun pihak-pihak yang mengabaikan itu justru terjatuh pada tindakan buruk akhlak, merendahkan, meremehkan, acuh tak acuh, cuek, bahkan buruk, maka akan hilang semua kebaikan dia, kebahagiaan dia terkait dengan dunia wiyahnya, dan yang paling membahayakan terkait dengan diniyahnya. Barakallahu fikum. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah. Wahakata al-Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dihasankan oleh Al-Zahabi, Al-Nawawi, Al-Iraqi, Ibn Hajar rahimahumullah ta'ala dari sahabat yang mulia sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzsyaibatil muslim wa hamil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dzsultanil muqsit." Termasuk sesungguhnya termasuk tindakan memuliakan Allah Jalla wa'ala. Mengagungkan Allah Jalla wa'ala ialah memuliakan orang-orang yang telah sepuh dari kalangan kaum muslimin. Di Syaibah yang sudah beruban. Muslim, dia seorang yang muslim. Memuliakan orang-orang tua. Memuliakan orang-orang sepuh dari kalangan kaum muslimin. Jadi pandang sindih usia yang telah lanjut, usia yang telah tua dan memuliakan pembawa Al-Qur'an, hamil Al-Qur'an yang menghafal Al-Qur'an, yang mengerti Al-Qur'an, yang alim tentang Al-Qur'an dengan tanpa hulu berlebihan dalam sikapinya, tidak pula al-jafi'an kasar, kaku keras kepadanya yakni para ulama ahlul Quran, ahlul ilmi, hufadzul Quran, hamaratul ilmi, memuliakan mereka. Jangan hulu, jangan kasar. Wa ikramati sultanil muqsita. dan juga memuliakan orang-orang yang punya kekuasaan yang diadil. Para sultan, waliul amr, para umara, wulatul umur, terutama yang muksitin, yang adil dalam pemerintahannya. Tiga pihak. Yang satu dikarenakan usianya. Yang kedua dikarenakan ilmunya. Yang ketiga dikarenakan kekuasaannya. Ada kibar sin ada yang kibar ilmi, ada yang kibar al-qadr mereka adalah orang-orang yang mendapatkan perlakuan istimewa dalam Islam. Nujilluhum. Kita mengagungkan mereka dengan bimbingan syariat. Nah, Nahtarimuhum. Kita menghormati mereka. Kita memuliakan mereka. Kita menghargai mereka dengan makamnya masing-masing. Untuk kibarusin yang telah tua-tua dihormati, dikhidmat, dimuliakan, diorangkan, dikenali fadilah-fadilahnya sebagai orang yang telah tua, untuk kibarul ilmi diambil ilmunya, belajar kepadanya, diambil fatwanya, arahan-arahannya, tempat untuk rujukan marja'iyatul ummah, rujukan umat ketika ada problematika, ada muskilah, ada fitnah dan ada ketaatan sam'un wa ta'atun li waliyil amr. Ada ketaatan, ada kepatuhan kepada para kepada, kepada para umara, kepada wulatul umur waliyul amr. Barakallahu fikum. Terlebih lagi kalau yang tua-tua itu ialah orang tua kita sendiri. Al-walidain. Maka lebih ditekankan lagi, lebih dianjurkan lagi untuk berbakti kepada mereka semua dengan bakti yang sesungguhnya dalam perkara yang ma'ruf. Ada sebuah asar diriwayatkan dari Tawus bin Kaisan rahimahullah termasuk ulama tabi'in. Disebutkan Al-Baghawi dalam bukunya Syarh Sunnah Katanya Tawus bin Kaisan rahimahullah minas sunnah ay waqqar arba'atun atau yuwakkir arba'atan al-alima wa syaibati was-sultana minas sunnah termasuk sunnah Seseorang itu memuliakan, menghormati, menghargai empat pihak. Al-alim, seorang yang berilmu, para ulama. Wadhi syaibah, Orang yang beruban kepalanya, rambut kepalanya, orang yang telah tua-tua sepuh-sepuh. Sultan penguasa dia, sultan dia, waliul amrnya, umaranya. Wal walid dan ayahnya, orang tuanya, bapak ibunya, bila khusus. Barakallahu fikum. Juga yang yang Dianjurkan pula untuk dimuliakan, dihormati, dihargai para ikhwan, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ikhwah-ikhwah kita, saudara-saudara kita, seagama, semanhaj, para ikhwah. Barakallahu fikum. Memuliakan mereka, menghormati mereka termasuk dalam bagian ukhuwah Islamiyah disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Aras bin Malik semoga Allah meridainya kata beliau SAW la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih belum sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk akhuhu saudara dia apa yang dia cintai untuk diri sendiri Ah di sini ah fidi. Saudara seagama. Dibahasakan dengan ahun saudara. Dikarenakan Rasul mengatakan dalam sabda yang lain, al muslimu ahul muslim. Seorang muslim ah saudara bagi muslim yang lainnya. Saudara bukan semata-mata yang menyertai, yang menemani, bukan, tapi saudara. Dan dalam hadis yang di atas termasuk bukti iman seseorang ialah dia mencintai untuk saudara dia apa yang dia sukai, yang dia cintai untuk diri sendiri berupa perkara kebaikan. Minal khair. Sangat mendalam sekali. Para ikhwah adalah kita sendiri. Akhuka huwa Saudara kamu diri kamu sendiri. Kalau engkau menghendaki kebaikan-kebaikan untuk diri kamu, maka begitu pula seharusnya engkau mengharapkan kebaikan untuk saudara kamu. Engkau mendambakan meraih semua kebaikan dunia, semua kebaikan dalam urusan duniawiyah, semua kebaikan diniyah, ukhrawiyah. Itu pula yang antum harus wujudkan pada ikhwah kalian. Ahuka huwa Saudara kamu diri kamu sendiri. Dalam hal yang lain kal jasad satu tubuh. Ya tarahamun saling merahmati, saling menyayangi, saling menebakan rahmah. Ya tawadadun saling mawaddah, saling cinta, saling mencintai, Menebakan mawaddah. Ya ta'atafun saling ta'atuf ay yata'awanun saling bergotong royong bagi membantu saling support di antara mereka itu kal jasad satu tubuh dengan para ikhwah ikhwan ini pihak-pihak tertentu yang diistimewakan dalam Islam terkait dengan at-ta'amul ma'annas interaksi kita dengan sesama kita harus betul-betul menunjukkan akhlakiah kita, adabiah kita, tata krama kita, sopan santun kita kepada yang telah tua usianya. Kabirusin disebutkan dalam hadis yang lain dengan tegas. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." wa ya'rif alimina haqqah bukan termasuk golongan kami seseorang yang tidak menyayangi merahmati yang kecil-kecil di kalangan kami yang tidak memuliakan menghormati yang besar-besar di antara kami yang tua-tua di antara kami dan orang yang tidak mengerti tidak mengetahui hak ulama-ulama kami diancam laisa minna bukan termasuk golongan kami ada sebuah asar dirukil dari sebagian salaf datang dari Imam Mubarak rahimahullah dan juga yang lainnya menegaskan tentang larangan tindakan-tindakan mengabaikan, meremehkan, merendahkan pihak-pihak di atas. Kata beliau rahimahullahu taala man istakhaffa bil umara dhahabat dunyah Wa man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuh wa man istakhaffa Barang siapa yang meremehkan istighfaf yang acu tak acu, yang cuek, bahkan merendahkan, meremehkan, menghinakan para umara, para penguasanya akan hilang agama dia pada penguasa yang mengurusi keduniaan dia. Ketika dia tidak memuliakan penguasanya, nggak menghormati penguasanya, tidak ada sam'un wa ta'atun kepada para penguasanya, maka dia akan hilang urusan duniawiyahnya. Dan barang siapa yang istighfaf, yang meremehkan, yang menghinakan ulamanya, maka akan hilang akhiratnya, hilang agamanya, dia akan menyimpang, dia akan tersesat. Ukhrawiyahnya oh, akan hilang. Jangan menghinakan ulama sunnah, meremehkan ulama sunnah. Allahul musta'an. Dan barang siapa yang meremehkan para ikhwannya, ikhwah-ikhwahnya, teman-teman dia, saudara dia karena Allah Jalla wa'ala, akan hilang muruahnya, harga dirinya, kewibawaannya. Dia akan nggak dianggap sama orang lain, dianggap jelek sama orang lain, nggak dimuliakan oleh orang lain, nggak dihargai oleh orang lain, dikarenakan dia juga tidak menghargai ikhwah-ikhwahnya. Barakallahu fikum. Sehingga ada penekanan untuk memuliakan, menghormati, ada kecaman, ada ancaman ketika dia meremehkan. Iman fitina azakumullah terkait dengan para ulama telah disinggung cukup lumayan poin-poin penting yang berkaitan dengan para ulama. Penekanannya adalah muliakan mereka, hormati mereka, hargai mereka, tapi jangan sampai taasub kepada mereka, fanatik kepada mereka, jangan sampai taklid buta kepada mereka, jangan sampai pula mengikuti zallatul alim Jangan mengikuti ketergelinciran seorang yang alim. Jangan mengikuti akhtaul alim. Kesalahan seorang yang alim. Dikarenakan mereka nggak masuk, Sehingga tidak hulu. Jangan melampaui batas. Jangan pula jafian, kasar, keras, kaku kepada mereka. Tengah-tengah wasatiyah, pertengahan dengan bimbingan sunnah. Memuliakan, menghormati ulama sunnah dengan tanpa hulu, dengan tanpa ta'asub, dengan tanpa taklid buta dan jangan sampai merendahkan mereka, meremehkan mereka. Barakulahikum terkait dengan prinsip ahlusul Jamaah asal wa ta'ali amr, prinsip menjadi warga negara yang mendengar, yang taat, yang patuh kepada penguasanya. Terapkan dalam keseharian. Jadilah warga negara yang patuh taat kepada waliul amr, mendengarkan arahan mereka, bimbingan mereka, penuhi, taati aturan-aturan mereka, regulasi mereka selama dalam perkara yang mubah, masalah umum yang mubah atau perkara syar'i bukan dalam perkara kemungkaran atau mukhalafah syar'iyah barakallahu Dengan itu kita akan e, memberikan andil kepada masyarakat ini, bangsa ini, negara ini andil untuk menciptakan kedamaian, ketenteraman, kesejahteraan. Barakallahu Bangsa menjadi kuat ketika rakyatnya taat. Bangsa menjadi makmur ketika rakyatnya saleh bertakwa dan punya etika. Barakallahu Ikhwanul yang gak kalah penting terkait dengan masalah al-ikhwah. Interaksi kita dengan para ikhwah. Terutama barakallahu yang tinggal dalam sebuah komunitas ada perumahan-perumahan, ada makhat di situ, ada masjid di situ. Ini penting untuk lebih diperhatikan. Perhatikan hukukul ukhwah hak-hak ukhwah Islamiyah. Barakallahu fikum. Dalam kehidupan bermasyarakat dengan para ikhwah dan antum minhum di antara mereka. Karena antum di sini ada masjidnya alhamdulillah, ada lembaga tarbiyahnya alhamdulillah, ada pemukiman-pemukiman ikhwal alhamdulillah. Barakallahu fikum. Maka penting untuk menjaga ta'amul ma'al ikhwah. Interaksi dengan para ikhwah bentuk kita betul-betul mewujudkan uhuwa Islamiyah ala sunnah betul-betul saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling bergotong royong, saling bertawun antara ikhwah. Bukti kita menghormati mereka. Barakallahu Alhamdulillah disebutkan dalam hadis yang ma'ruf di kalangan para ikhwah dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari semoga Allah meridainya. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu diumpamakan seperti bunian, sebuah bangunan yang begitu kokoh. Yashuddu ba'dahu ba'dha. Sebagian mereka menguatkan mengokohkan sebagian yang lain. Saling yasudu saling menguatkan, saling mengokohkan di antara mereka. Kata sang rawi, wa syabaka baina asabihi. Dan beliau merekatkan di antara jari jemarinya seperti ini. Saling mengeratkan, saling mengokohkan seperti ini. Itu yang namanya ukhuwah Islamiyah itu yang namanya konsekuensi berukhuwah. Itu yang namanya hak-hak ukhuwah. Itulah yang dihasung, yang dianjurkan, yang diwajibkan dalam Islam ketika berinteraksi dengan sesama kita dalam konsep ukhuwah Islamiyah. syuddu ba'duhu ba'dha. Satu sama lain harus saling menguatkan, saling mensupport. Barakallahu fikum lafadznya umum meliputi al-umur ad-dunyawiyah al-mubahah perkara-perkara duniawiyah yang mubah umum babi aula lebih-lebih lagi al-umur ad-diniyah al sunnah. Saling support, saling menguatkan dalam perkara-perkara diniyah di atas sunnah. Barakallahu fikum. Maka interaksi at-ta'amul bainakum interaksi di antara antum wahai sunnah dalam sebuah komunitas, dalam sebuah lembaga tarbiyah, dalam sebuah perumahan harus ya sudu ba'duhu ba'da satu sama lain saling menguatkan, saling support dalam perkara duniawiyah apalagi perkara diniyah. Ini yang harus diwujudkan oleh para ikhwah kita semua. Sebuah komunitas, satu lingkungan, satu perumahan, banyak hal-hal yang perlu dikerjakan bersama-sama, perlu bertahun gotong royong bersama-sama yang berkaitan dengan al-masalih ad-dunyawiyah, kemaslahatan wiyah, secara umum untuk semua pihak semua yang terkait dalam sebuah komunitas biasanya ada yang namanya ronda malam gitu ya. Ada nggak di sini? Ada ya. Ronda malam dikarenakan ada komunitasnya yang dirondai ya semua lingkungannya. Nah, sekitaran masjidnya, sekitaran mahatnya dan sekitaran perumahan-perumahan yang ada. Ada ronda pakai A ronda malam. Barakallahu yang semacam ini masalah duniawi, ya. kemaslahatan duniawi untuk kepentingan bersama. Maka harus ya syuddu ba'dahu ba'dha. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Kal bunyan. Saling support. Yang serius, yang semangat, yang disiplin, ikhlaskan niat, yang tulus dalam mengerjakannya. Yang kita cari mardhatillah, ridhonya Allah. Yang kita cari ajur minallah, yang kita harapkan rekatnya uhuwa Islamiyah lebih kuat lagi mengamalkan satu Rasulullah SAW yasuddu ba'duhu ba'dha sehingga ketika ronda semangat tidak ada kemudian keluh kesah tidak ada perasaan berat hati apalagi mangkir apalagi tidak pernah mau ronda barakallahu fikum maha tujukan at-ta'amul kita Barakallahu Jangan sampai istighfar. Jangan sampai meremehkan. Jangan sampai cuek. Ini lumayan besar sang sosialnya. Man istakhaf bil ikhwan dhahabat buru'atuh. Yang istighfar meremehkan, yang acuh tak acuh, yang cuek dengan ukhuwah semacam ini hilang muruahnya dia. Anda merendahkan diri sendiri. Biasanya ada kerja bakti. Ada nggak di sini? Oh banyak. Uh, saking banyaknya berarti ini. Loh, ini bukan santri loh ini. Santri ada kerja bakti? Ada. Masya Allah. Di lembaga tarbiyah ada kerja bakti. Di sebuah lingkungan komunitas juga ada kerja bakti. Bersih-bersih lingkungan. Itu sekali lagi lima selahatin wiyatin amah. Itu maslahat duniawiyah yang umum yang dirasakan semua pihak yang terkait. Ya syuddu ba'dahu ba'dah. Maka konsekuensi uhwa sebagian mereka mengokokkan sebagian yang lain. Harus saling gotong royong, ya saling menguatkan, saling support. Perhatian dengan bab yang semacam ini. Ini bukti akhlakul karimah, bukti ukhuwah Islamiyah ala sunnah, bukti dia punya ta'amul interaksi yang baik dengan sesamanya. Itu termasuk akhlakul karimah. Jangan lupa sebab meraih al-jannah. Ikhlaskan niat yang tulus, yang jujur, yang amanah dengan senang hati ketika waktunya kerja bakti. Ada uzur, sampaikan uzur. Jangan lupa kasih yang happy-happy. Tidak bisa kerja orangnya, paling tidak empek-empeknya paling tidak es buahnya, paling tidak itunya. Tunjukkan engkau support. Ada waktu, ada kelonggaran, tunjukkan semangat ukhuwah tadi. Ya syuddu ba'dahu ba'dha dalam perkara-perkara duniawiyah. Mau gotong royong terkait dengan londa, gotong royong terkait dengan kejabat lingkungan atau hal-hal yang lain untuk al-masalih ad-dunyawiyah. Min babi aula lebih-lebih lagi terkait dengan masalah diniyah. Terkait dengan diniyah-diniyah yang ada. Ada lembaga tarbiyah. Harus bertawun, gotong royong, saling bahu-membahu untuk mengembangkan tarbiyah salafiyah di tempatnya. Ada dakwah di situ, maka saling bertawun, gotong royong, bahu-membahu untuk mengembangkan dakwah salafiyah di tempatnya. Wahakala. Perlu tahun perlu yasuddu ba'dahu ba'dha. Ingat itu bentuk akhlakiyah antum, adabiyah antum. Ini bentuk konsekuensi ukhuwah antum. Ini untuk kepentingan pribadi, pahala raih pribadi, ridhonya Allah raih pribadi. Ya, pelatihan akhlakiyah untuk kamu pribadi dan yang paling inti dia yaumul mah nanti itu termasuk sebab meraih surganya Allah Jalla wa'ala. Ada Allah ada husnul khuluk Dan mengamalkan riwayat tadi, al-mu'min lil mu'min kal ya yashuddu ba'duhu ba'dha. Saling menguatkan, saling mengokohkan, saling support. Hakata ukhuwah. Hadis yang lain lebih mendalam lagi kal jasad. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir semoga Allah meridainya kata beliau sallallahu alaihi wasallam Masarul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasad. Jadi kata-kata kal jasad ada rinciannya. Belum mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam perumpamaan kaum mukminin dalam tiga poin. Fi tawadihim saling mencintai di antara mereka, saling mawaddah di antara mereka itu umum dengan akwal, dengan af'al, dengan ahwal. Ucapan kamu, tutur kata kamu, tingkah lakumu, tindak tandukmu, keadaan kamu, kondisi kamu, penyikapan kamu. Menebarkan mawadah, rasa saling mencintai kepada Allah Jalla wa'ala. watarahumihim, saling merahmati, saling menyayangi, saling belas kasih, saling perhatian. wata'atufihim, dan saling ta'atuf di mana karena ta'awun al-muasah saling bantu membantu, saling gotong royong, saling support, suka dan duka bersama. Itu kal jasad seperti satu jasad, satu tubuh, satu kesatuan yang nggak mungkin terpisahkan. Ya badan kamu sendiri. Cintai mereka para ikhwah sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Sayangi mereka sebagaimana kamu menyayangi diri sendiri. Tunjukkan belas kasih kepada mereka sebagaimana kamu belas kasih pada diri kamu sendiri. Tunjukkan semangat ta'awun bersama dengan mereka sebagaimana kamu berharap mereka ta'awun kepada diri kamu sendiri. Ada ta'at tawadud, ada tarahum, ada ta'atuf. Itu kal jasad. Ketika satu anggota tubuhnya sakit, maka dirasakan semua pihak. Ini penting untuk lebih ditekankan kita kan? barakallahu fikum. Pentingnya at-ta'amul ma'an Di sini ada at-ta'amul ma'al ulama, at-ta'amul ma'al umara, at-ta'amul ma'al walidain, ada ta'amul ma'al ikhwah. Barakallahu fikum. Maka ambil kesempatan adanya komunitas pemukiman bersama seperti ini ambil kesempatan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya yang namanya ubudiyah, yang namanya al-ajr bukan semata-mata terkait dengan takwa Allah, hablum minallah, bukan semata-mata salatmu, puasa kamu dan yang lain-lainnya, tapi juga terkait dengan hablum minan interaksi kamu, husnul khuluq. Barakallahu Ulama, na'am. Umara, na'am. Walidain, na'am. Jangan lupa para ikhwah. Yasuddu ba'duhu ba'dha. Barakallahu fikum dan semakan kembali pada masing-masing kita dan yang menilai masing-masing kita adalah akhuna saudara kita barakallahu al mukmin mir'atu akhi saudara mukmin cermin bagi saudaranya cermin ini orang baik ini orang bagus ini masya Allah berwibawa punya muruah punya harga diri bagus akhlaknya ada biahnya yang tahu saudara kamu cermin Yep, oh ini orangnya cuek, eh, ini orangnya nggak mau tahu, ini orangnya egois, hanya mikir diri sendiri, nggak pernah mau membaur, nggak pernah mau kotong royong, nggak pernah mau ronda, maunya rondo. Eh? Apa bedanya ya? Pakai A. A, eh pakai A. Maunya O, nggak mau yang A. Ronda nggak mau, rondo mau. Merondai rondo malah seneng. Jauh jatuh. Ini jamkan baik-baik. Semuanya kayak kaca. Maka kacanya antum harus dibikin sebersih mungkin. Dibikin kinclong, dibikin glowing supaya ngacanya bagus. Dan tujuan kita bukan manusia, tapi inilah kita wa taala kita kuatkan takwa kita, kita kuatkan ahlakul karimah kita dan yang terpenting adalah al jannah. Sebab untuk bisa meraih jannah barakallahu fikum. Hadza huwa. E, bagi yang lain ketika mendapati kacanya orang lain ada yang kotor, maka punya semangat untuk islah, semangat untuk memperbaikinya karena Allah diperbaiki dengan cinta, dan kasih sayang, dengan yang terbaik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun sebisa mungkin. Barakallahu fikum. Di dalam lanjutan riwayat di atas al mu'min mar'atu akhi idza wajada fihi aiban aslahahu ketika mendapati ada cacat ada aib padanya maka dia perbaiki kok kacanya ah tadi itu banyak kotoran-kotorannya antum bersihkan dengan cara yang baik ya bagaimana caranya supaya kacanya bersih hilang dari kotoran dan kacanya tidak rusak tidak pecah, Gitu ya. Terkadang cukup dengan dilap sedikit sudah kembali kinclong. Ada kalanya perlu disemprot-semprot dan digosok-gosok supaya kotorannya hilang. Nah gitu ya. Artinya terkadang uh, upaya Islam perbaikan dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut, selesai alhamdulillah. Terkadang perlu begitu. <clears throat> Sedikit penegasan, sedikit uh, teguran, selesai. Ada kalanya pula barakallahu fikum kacanya terlalu berkarat, terlalu kotor, tebal karatnya, tebal kotornya, tidak mungkin dilap-lap, tidak mungkin digosok-gosok, sudah usang, ya sudah buang saja kacanya, ganti kaca yang baru. Ketika dia sudah berubah, naudzubillah berubah menjadi sahibu besar maka persahabatannya berubah. Sosok yang dia yang ditinggalkan, ima karena kefasikannya, karena kevolimannya, kefajian dan kemaksiatannya, ima dikarenakan penyimpangan-penyimpangannya, kesetan dia, wa ima karena kufur syiriknya, wa ima ada yang terakhir, keburukan akhlaknya yang luar biasa nggak mungkin diatasi. Maka disingkirkan kaca seperti ini. profikum. Dan itu ketika diterapkan dengan bimbingan sunnah, hajur, tahdir dengan bimbingan sunnah itu bentuk akhlakul karimah kepada tiba-tiba seperti itu. Barakofikum. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك